subhanahu wa ta'ala memperbaiki jiwa-jiwa kita di mana jiwa ini senantiasa selalu mengajak kepada pelakunya, kepada pemiliknya, yaitu ke jalan yang rusak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang disebutkan oleh perempuan istrinya dari penguasa Mesir, wama ubar ubarri'u nafsi, inna an-nafsa la'ammaratun dan aku tidak bebas diri dari jiwaku. Sesungguhnya jiwa ini senantiasa selalu menyuruh kepada yang rusak, selalu menyuruh kepada yang jahat. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan kejelekan jiwa kita sebagaimana sering kita ungkapkan di dalam muqaddimah di dalam khutbatul hajah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا segala puji bagi Allah kami memujinya dan kami mohon pertolongan kepadanya kami mohon ampun kepadanya dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal perbuatan kami dan amal perbuatan yang buruk muncul dari jiwa yang rusak jiwa yang rusak jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejahatan, mengajak kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar supaya hati kita, jiwa kita terobati sehingga menjadi jiwa yang mutmainnah, maka diantaranya kita bersabar dan selanjutnya adalah kita bersyukur. Melanjutkan kajian dari kitab Tazkiyatun Nufus oleh Dr. Ahmad Farid kita sudah membahas tentang sabar dan kita melanjutkan pada bab asyukur. Qala al-muallif asyukru huwa astana 'ala al-mun'im bima awlakahu min ma'ruf. Makna syukur adalah memuji terhadap Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita dari kebaikan-kebaikan. وشكر العبد يدور على ثلاث ثلاثة أركان لا يكون شكرا إلا بمجموعها وهي الاعتراف بالنعمة باطنا وتحدث بها ظاهرا والاستعانة بها على طاعة الله syukurnya seorang hamba yaduru ala salasati arkan berkisar terhadap tiga perkara, tiga rukun layakunu kuno dan tidak akan disebut sebagai syukur kecuali terkumpulnya tiga perkara itu atau tiga rukun tersebut. Yang pertama adalah pengakuan seorang hamba atas nikmat Allah Subhanahu wa taala secara batin di dalam hatinya. Dan yang kedua adalah tahaddus biha zahiran. Membicarakan nikmat tersebut secara zahir dengan lisannya. Dan yang ketiga adalah al-isti'anatu biha ala ta'atillah menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tidak akan dikatakan sebagai orang yang bersyukur sampai memiliki dan terkumpul padanya tiga perkara, tiga rukun, yaitu mengakui nikmat Allah di dalam hatinya, kemudian membicarakan dengan lisannya, dan menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui bahwa nikmat ini merupakan karunia Allah dan kita ucapkan dengan lisan kita wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Maka dibentuk syukur secara zahir dan pengakuan tadi merupakan bentuk syukur secara batin Kemudian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pergunakan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, mendapatkan harta dipakai untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia naik haji, dia keluarkan zakatnya, dia berikan infak untuk masjid, dia bantu fakir wal masakin, maka ini merupakan salah satu bentuk syukur terhadap nikmat yang Allah berikan yang dipakai untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka di sini asyukru yata'allaqu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Maka di sini syukur erat kaitannya dengan hati, lisan dan amal perbuatan yaitu anggota tubuh kita. Fal qalbu lil ma'rifati wal mahabbah. Adapun bersyukur dengan hati adalah al ma'rifah wal mahabbah. Di sini ma'rifah wal mahabbah yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala percaya bahwa ini semua adalah nikmat dari Allah wal mahabbah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala wal lisan lisana wal hamd adapun dengan lisan kita memuji Allah alhamdulillah dengan ucapan alhamdulillah saya sudah mendapatkan ini alhamdulillah Allah memberikan karunia-Nya kepada kepadaku berupa ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah Wal jawarihu لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصي Adapun dengan anggota badannya, maka dia menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka mentaati apa yang kita syukuri dan menahan diri dari nikmat tersebut untuk kita lakukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami mendapatkan karunia istri yang solehah, dia bersyukur kepada Allah dengan hatinya, bahwa hatinya iman, hatinya cinta kepada Allah, lisannya mengucapkan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Kemudian dia sebagai seorang suami memiliki kewajiban dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut untuk mencari nafkah untuk istrinya. Kemudian atas syukur nikmat tersebut mengarahkan dan membina istrinya. Seorang istri demikian pula. Maka seorang dikatakan bersyukur apabila dia terdapat kepadanya tiga perkara hatinya terdapat kecintaan kepada Allah, keimanan ma'rifatullah. Ma'rifatullah di sini adalah sebagaimana sudah kita pahami dengan tiga macam tauhid, tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhidul asma wa sifah. Karena dengan kita ketiga tauhid maka sempurna, sempurnalah ma'rifahnya yaitu ma'rifatullah. Dan dengan lisannya maka dia mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan anggota badannya maka dia mempergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk menjalankan perintah Allah dan menjauh larangan Allah. Waqad Allah Subhanahu wa taala الشكر بالإيمان وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا به Allah subhanahu wa ta'ala telah menghubungkan antara syukur dengan iman dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa tidak ada tujuan bagi Allah atau Allah tidak akan mengadab makhluknya apabila mereka bersyukur dan apabila mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 147, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan menyiksa kalian apabila kalian bersyukur dan apabila kalian beriman. Maka di sini kita perhatikan Mu'alif tadi menyebutkan bahwa tidaklah dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah kecuali ada padanya tiga perkara yaitu al-i'tiraf bin nikmah mengakui nikmat itu dengan hatinya dan hati di dalam kita mensyukuri adalah fal qalbu lil ma'rifah wal mahabbah al ma'rifah wal mahabbah al ma'rifah di sini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini disebutkan oleh Allah setelah bersyukur disebutkan beriman. Ini menunjukkan bahwa meskipun iman bagian dari syukur tadi, syukur dengan hati, namun di sini menunjukkan disebutkan lagi setelah yang umum menunjukkan bahwa ini adalah penting. Artinya semua memang dibangun dibangun di atas iman. Semua perkara lisan dan amal jawareh yaitu amal-amal anggota badan ini yaitu dibangun di atas keimanan. Dan iman sebagaimana akidah al sunnah, al-iman adalah at-tasdiq bil qalb wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil, bil arkan. Iman adalah membenarkan dengan hati, Kemudian mengikrarkan, menetapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Dan inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Inilah akidah para imam-imam kita. Inilah akidah ulama-ulama kita. Al-Imam Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah ta'ala. Inilah akidah iman yang diyakini oleh ulama kita Al-Imam Muhammad bin Shalih al Inilah al-imam yang diyakini dan dinyatakan dengan sebenarnya dan dengan tegas oleh Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahumullah taala. Maka kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita para ulama yang telah menjelaskan keimanan ini dan tidak ada celah bagi orang-orang yang menuduh kepada mereka bahwa mereka keimanan yang dipahami misalkan oleh al-Imam Al-Albani tidaklah sebagaimana yang dipahami oleh sunnah. Maka di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara syukur dengan iman dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hambanya yang bersyukur dan beriman kepada Allah. Iman bagian dari syukur karena iman adalah dalam hati. Syukur bagian dari iman. Kalau kita katakan syukur juga adalah perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan anggota badan, maka iman adalah tasdid bil qalb, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan, yaitu pembenaran oleh hati, diucapkan oleh lisan dan dilakukan amal perbuatan. Itulah iman. Demikian di sini syukur. Syukur adalah seseorang dikatakan sebagai orang bersyukur apabila hatinya mengakui bahwa itu merupakan nikmat kenikmatan Allah, bahwa dalam hatinya ada ma'rifah wal mahabbah, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan ma'rifah tiga tauhid. Kemudian diucapkan dengan lisannya dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka dikatakan orang tersebut bersyukur. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh penulis la yakunu syukran illa bimajmu'iha. Tidaklah dikatakan bersyukur kecuali terkumpul semua tiga perkara tadi. Tiga rukun. Ya, karena asyuk syukur abdi yaduru ada salah di arkan. Syukurnya seorang hamba itu berkisar kepada tiga rukun. Kalau dikatakan rukun, ya, rukun itulah bagian yang terpenting dari sebuah bangunan sehingga kalau roboh satu rukun roboh semuanya sehingga tidak boleh bagi satu orang hanya bersyukur dengan hatinya kemudian lisannya tidak dan anggota badannya tidak bersyukur demikian pula hatinya bersyukur lisannya bersyukur tapi anggota badannya tidak sebagaimana keimanan yang difahami oleh murjiah bahwa iman itu cukup dengan hati dan lisan tidak perlu dengan amal perbuatan Orang yang mengerjakan sholat tidak akan berpengaruh kepada keimanan. Orang yang melakukan perbuatan dosa seperti berzina, demikian pula tidak akan berpengaruh kepada keimanan. Itulah akidah dan keyakinan murjiah. Dan kami mengatakan dengan tegas, dengan keyakinan yang sebenarnya, dan ini merupakan akidah halus sunnah, akidah dipahami oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala. Akidah yang diyakini oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Akidah yang diyakini oleh eh, Al-Imam Muhammad Najruddin Al-Albani rahimahullah taala bahwa iman adalah tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Yaitu sebuah pembenar, pembenaran yang dilakukan oleh hati, diucapkan oleh lisan dan dibuktikan oleh amal perbuatan. Maka seseorang kalau dia tidak mengatakan demikian tidaklah dikatakan sebagai ahlus sunnah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Al-iman yazidu wa yankus Yazidu bi ta'a wa yankus bil maksiyah Iman itu bisa bertambah dan berkurang Bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat Apabila dia tidak mensyukuri nikmat Allah Pada sebagian dan mensyukuri pada yang bagian yang lain, maka imannya dikatakan berkurang sejauh mana dia berkurangnya amal ketaatan. Apabila seseorang melakukan maksiat, berkuranglah amalnya sebagaimana berkuranglah imannya sebagaimana berkurangnya perbuat atau bertambahnya dengan perbuatan maksiat tersebut. Maka liman yazidu wa yanqus yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman itu bertambah dan berkurang bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Maka di sini penulis menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab hambanya yang bersyukur dan beriman kepada Allah. Wa akhbara subhanahu anna ahla syukri humul mukhassasun بمنته عليهم من بين عباده فقال عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض liyakulu ahaula manallahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alam bisyakirin dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya dengan sebagian mereka orang-orang yang miskin supaya orang-orang yang kaya itu berkata orang-orang semacam ini inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka Allah berfirman tidakkah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur kepadanya. Maka <clears throat> Allah Subhanahu wa taala akan menguji orang-orang di antara kita dengan sebagian kita, orang kaya akan diuji dengan orang-orang miskin dan orang-orang kaya mengatakan orang-orang semacam ini di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka dengan sombongnya dia mengatakan begitu padahal sebenarnya Allah lah yang Maha tahu siapa di antara kita yang bersyukur Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyinggung la tuzakku anfusakum. Wallahu a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian sok suci. Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Allah lah yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini manusia ada yang bersyukur dan ada pula yang tidak bersyukur. Ada Allah membagi manusia ada yang syukur, ada yang kufur. Uqasama nas ila syukur wa kufur, asya kufru wa Dan Allah membagi manusia itu ada yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur. Dan perkara yang paling dibenci di sisi Allah adalah kekufuran dan juga pelaku dari kekufuran tersebut. Di mana kufur ini ya ada dua macam ya ada namanya kufur i'tiqad dan ada namanya kufur amal. Kufur i'tiqad seperti orang meremehkan atau menghina Al-Qur'an atau mereka <clears throat> mengejek memperoleh-oleh ayat-ayat Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru laqad kafartum ba'da imanikum apakah kepada Allah kepada ayatnya dan kepada Rasulnya kalian memperolok-olok maka tidak ada alasan bagi kalian kalian kufur setelah kalian beriman maka orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah terancam dengan kufur i'tiqad dan kufur i'tiqad ini bisa keluar dari agama Islam adapun kufur amal tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam seperti orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat nikmat, kemudian dia tidak dipergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Maka ini kufur amali. Dan kufur amali tidaklah sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, namun kufur amali tentunya akan mengurangi keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Karena perbuatan kufur amali adalah perbuatan maksiat dan perbuatan maksiat mengurangi iman dan iman akan berkurang sejauh mana perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang karena akidah sunnah seperti yang sering kita dengarkan dan saya katakan di awal tadi al-iman yazid wa yankus yazid bil ta'ah wa yankusu bil maksiyah iman itu bisa bertambah dan berkurang bertambah dengan perbuatan ketaatan dan berkurang dari perbuatan maksiat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-iman bid'un wa sittuna syu'bah أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري. Iman ada 68 cabang atau 70 cabang dan yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu termasuk bagian dari iman. Artinya kalau ada seseorang yang tidak menyingkirkan gangguan dari jalan, maka orang tersebut dikatakan naqisul iman. Imannya berkurang. Namun kalau sampai kalimat tauhid la ilaha illallah tercabut darinya, maka dikatakan orang tersebut keluar dari darah keimanan. Kalau dia menyadari apa yang dilakukannya. Ikhwan, pendengar roja dimanapun anda berada, ketahuilah begitu akidah ahlu sunnah, tidaklah sebagaimana akidah khawarij ketika ada orang yang melakukan dosa besar, maka dikeluarkan dari daerah keimanan. Akidah al adalah iman bertambah dan berkurang, perbuatan dosa yang dilakukan seorang tidaklah menjadikan pelakunya keluar dari Islam, namun dikatakan tetap beriman dan nakisul iman, yaitu imannya berkurang. Berbeda dengan khawarij mengeluarkan pelaku dosa besar dari daerah keimanan dan mengatakan mukhalladun finnar yaitu dia kekal di dalam neraka waliyadzubillah tentu saja akidah ini akidah yang salah dan tidak sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun Sesungguhnya orang beriman, orang beriman adalah mereka apabila disebutkan nama Allah hatinya bergetar dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Maka di sini menunjukkan adanya tambahan iman, menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Kalau bisa bertambah, maka mafhumnya bisa berkurang. Sebab dalam hadis tadi kalau dikatakan orang tidak tidak mau menyingkirkan gangguan dari jalan kemudian dikatakan keluar dari keimanan tentunya ini adalah akidah dan keyakinan khawarij dia demikian dengan ahlu sunnah maka ahlu sunnah berkeyakinan bahwa iman bertambah dan berkurang bertambah dengan ketaatan berkurang dengan perbuatan maksiat dan akan tercabut keimanan tersebut apabila sudah tercabut usulnya yaitu pokoknya yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah atau perkara-perkara yang sudah ditetapkan oleh para ulama hal atau perkara yang bisa mengeluarkan orang dari Islam di antaranya memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mengkafirkan orang-orang kafir maka bisa membuat kafir dan semuanya ini tidak bisa dilakukan serta merta haruslah dengan iqamatul hujjah dan haruslah terdapat dua Eh, perkara yang harus diperhatikan tawafur surut wa al-mawani lengkapnya syarat-syarat dan tidaknya tidak adanya penghalang karena semua hukum di dalam agama Islam berkisar atau kita lihat dari sisi tawafur asyurut wa intifa'u al-mawani terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang karena orang yang melakukan perbuatan kufur tidak serta-merta pelakunya dikatakan kafir. Tidak semua orang yang mengucapkan kata-kata kufur, pelakunya serta-merta dikatakan kufur, dikatakan kafir. Kalau kita mengatakan secara umum, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun, Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Maka ketika ada seorang berhukum dengan selain hukum Allah, maka tidak boleh serta-merta kita mengucapkannya. Bedakan antara takfirul am, takfirul muayyan pengkafiran secara umum dan pengkafiran secara pribadi. Nah, kalau untuk pribadi sudah banyak contoh-contoh yang datang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Di antaranya ada seorang yang kehilangan onta beserta perbekalannya, dicari ke sana kemari, tidaklah didapatkannya. Putus asa yang ada padanya, sehingga tertidurlah ia ketika dia sudah keletihan mencarinya. Di jalan pinturnya tiba-tiba tunggangan beserta perbekalannya sudah ada di sampingnya. Demikian bahagianya orang tersebut mengatakan, Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Tentu saja perkataan ini tidak bisa dipungkiri. Terang dan jelas seperti terangnya matahari di siang bolong bahwa perkataan tersebut perkataan kufur. Bagaimana seorang mengatakan engkau hambaku ya Allah dan aku Tuhanmu. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengkafirkan orang ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia daripada orang tersebut. Sebagaimana Ahmad disebutkan, Allah lebih bahagia kepada orang yang bertobat melebihi bahagianya orang tersebut ketika dia mendapatkan tunggangan beserta perbekalannya lalu dia salah ucap dengan mengatakan ya Allah anta abdi wa ana rabbuk engkau, engkau hambaku dan aku Tuhanmu maka dengan ucapan yang salah seperti ini tidak termasuk dikatakan bahwa dia telah keluar dari Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah tajawazali an ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu alaih. Khuraj bin Majah dan yang lainnya yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku al khata karena salah tidak sengaja wa nisyan karena dia lupa wa mastukrihu alaih atau karena dia dipaksa. Maka ikhwan fiddin pendengar rojak dimanapun anda berada perhatikan kaidah-kaidah dan akidah-akidah halus sunnah di dalam memahami semua persoalan sehingga kita tidak terkecoh dengan pemikiran-pemikiran yang memudahkan dalam menghukumi orang lain dengan hukum-hukum yang nantinya sangat besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang pada pada hakikatnya sebenarnya bukanlah bagian atau eh, hak-hak uh, orang-orang seperti kita, namun itu merupakan perkara-perkara yang harus ditangani dan diselesaikan oleh ulama-ulama besar, ulama-ulama kibar. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan diri kita ini, bagaimana iman kita, iman kita bertambah dan berkurang, bertambahkah iman kita pada sore hari ini atau berkurangkah? maka itu yang harus menjadi pertanyaan kita selalu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu periksa kalian sendiri hitunglah kalian sendiri sebelum nanti kalian dihitung jangan menghitung orang lain hitunglah dirimu sebelum dirimu dihitung oleh Allah maka orang yang cerdas senantiasa memikirkan bagaimana nasibnya dia di hadapan Allah. Ketika dia memikirkan orang lain, semua tujuannya bagaimana ini bisa memberikan manfaat pada saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penulis mengatakan bahwa ada orang yang bersyukur dan ada orang yang kufur dan sesuatu perkara yang paling dibenci oleh Allah adalah kekufuran dan pelakunya wa habbul asya ilahi asyukru wa ahlu dan perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syukur dan juga pelakunya inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafuro wa imma kafuro dan sesungguhnya kami berikan petunjuk kepadanya yaitu jalan entah dia menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang ingkar. Dan kalau kita bersyukur kepada Allah, wala in wa in wa rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, sungguh benar-benar akan kami tambah dan apabila kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya adabku sangat pedih. Maka jajah kita orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau sholat sampai beliau bengkak kakinya dan Aisyah mengatakan bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan akan datang apa jawaban beliau apalah aku dan syakuro apakah enggak boleh menjadi orang yang bersyukur hamba yang bersyukur hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Imam Muslim. Maka ini menunjukkan kesalahan pemahaman sebagian kaum muslimin, sebagian orang yang memiliki pemahaman adanya tingkatan-tingkatan dalam Islam yaitu syariah, kemudian ada tingkatan berikutnya yaitu uh, makrifah ya, dan hakik hakikat. Yang pertama ada syariah, yang kedua at-tariqah, yang ketiga al-haqiqah, dan yang keempat al-ma'rifah. Maka ini tidak benar. Sehingga ada mengatakan kalau sudah tingkatan hakikat, maka tidak perlu melakukan perkara-perkara yang diwajibkan. Karena itu syariat. Orang yang sholat masih tingkatan syariat. Hakikatnya adalah inna sholat tanha an fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah berarti hakikat dari sholat dan bisa menjalankan hakikatnya, yaitu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka dia nggak perlu sholat lagi. Demikian pemahaman sebagian sebagian orang. Pemahaman tasawuf, pemahaman tarikoh, maka ini pemahaman tidak sesuai dengan Islam. Lebih hakikat mana? Kalau memang ada tingkatan hakikat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi sholat sampai bengkak kakinya. Dan Nabi mengatakan, Afala akun abdan syakur, tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Maka di sini perhatikan ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku pendengar raja yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sungguh ada pada kalian pada diri Nabi contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharap Allah dan hari akhir. Lebih mulia mana? Mereka yang mengatakan tingkat hakikat dengan Nabi sehingga mereka meninggalkan syariat-syariat Allah dengan alasan sudah pada derajat tingkat hakikat dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka di sini kita perhatikan cukup bagi kita contoh pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampai bengkak kakinya ketika beliau menjalankan sholat bukankah beliau orang yang paling bertakwa bukankah beliau orang yang paling mulia di hadapan Allah siapa yang menjadi panutan kita mereka atau Nabi tentu semua tidak akan mengelak bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh dan panutan kita, contoh dan panutan kaum muslimin. Aku dekana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sungguh ada pada untuk kalian pada diri Nabi contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Maka kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang bersyukur nikmat Allah meskipun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qalilum min ibadiyas syakur sungguh sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur dan orang-orang yang tidak bersyukur ini adalah orang-orang yang sudah tergoda oleh iblis walamma arafa Allah iblis qadra maqama syukur wa annahu min ajli maqama wa alaha جعل غايته أن يسأل خلقة الناس عنه فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ketika musuh Allah Iblis mengetahui kedudukan syukur Bahwa syukur ini merupakan kedudukan yang tinggi dan mulia Maka Iblis tersebut menjadikan tujuannya Yaitu merusak dan mengganggu manusia dengan mengatakan kemudian kata iblis aku akan datang kepada mereka bagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 17 kemudian benar-benar aku akan datang kepada mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri dan engkau tidak akan mendapatkan mereka kebanyakan bersyukur. Artinya kebanyakan mereka ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fi rahimakumullah, berusahalah untuk menjadi orang bersyukur, bersyukur kepada Allah dengan hati yaitu dengan ma'rifah wal mahabbah, ma'rifatullah dan mahabbah cinta kepada Allah dan bersyukur dengan lisan yaitu kita membicarakannya dengan lisan kita memuji Allah dan kita mengucapkannya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah kemudian kita mensyukuri dengan anggota badan kita karena dengan mensyukuri ketiga syukur ini jadilah orang tersebut yang hamba yang bersyukur. Kalau tidak ada maka tidak tidak ada salah satu dari ketiganya ini tidak tidaklah dikatakan orang tersebut bersyukur. Orang yang mendapatkan kenikmatan harta dia memiliki kewajiban haji maka dia naik haji di mana pada saat sekarang ini banyak saudara-saudara kita kaum muslimin pulang haji. Semoga haji mereka jadi haji yang mabrur. Semoga mereka dalam perjalanan selamat diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berjumpa dengan dengan saudara-saudara yang ada di tanah air dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji mereka haji yang mabrur. Kemudian juga mengeluarkan zakat, membantu fukara wal masakin itu merupakan bentuk syukur. Dan orang beriman ya syukur dan sabar ini memang tidak bisa dipisahkan. Syukur dan sabar ini merupakan dua sayap. Kalau satunya lemah, maka tidak akan bisa terbang. Satu sama lain saling menguatkan. Oleh karena itu, sering yang kita dengar dengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ajaban li amril mu'min, fa in amrahu kullahu khair, wa la yajidu dzalika illa fil mu'min, in asabatu darra صبر فكان خير الله إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله رواه مسلم sungguh menakjubkan orang beriman itu semua urusannya semua perkaranya baik bagi dia dan hal ini tidak ada kecuali pada orang beriman apabila mendapatkan kenikmatan bersyukur dia bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan anggota badannya. Bersyukur dengan hati yaitu marifatullah wal mahabbah mencintai Allah beriman kepada Allah bersyukur dengan lisan memuji Allah subhanahu wa ta'ala membicarakan kenikmatan tersebut dan bersyukur dengan anggota badan maka tangannya dipakai untuk sesuatu yang dicintai Allah matanya demikian pula kakinya begitu lisannya begitu telinganya demikian pula maka Allah berfirman wallah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak ngerti apa-apa dan Allah menjadikan memberikan kepada kalian yaitu akal, penglihatan dan pendengaran agar apa? La'allakum tashkurun agar kalian bersyukur Bagaimana kita mensyukuri nikmat berupa akal, nikmat berupa penglihatan dan pendengaran? Kalau kita perhatikan ketiga fasilitas yang diberikan Allah ini, maka ketiga fasilitas ini merupakan fasilitas yang paling penting dan utama untuk meraih hidayah Allah. Bukankah kita membaca dengan mata, mendengarkan dengan telinga, dan memikirkan dengan akal kita? Oleh karena itu, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Sungguh kami penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Punya akal nggak dipakai untuk berpikir, punya mata nggak dipakai untuk melihat, punya pendengaran nggak dipakai untuk mendengar, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Oleh karena itu semampan kita masih sehat, pendengaran masih kuat, belum tuli, belum kopok, ya, penglihatan masih segar, belum ada rabun, belum ada katarak, belum buta kita, semampang akal kita masih sehat, masih kuat, belum pikun, belum lemah, mari kita manfaatkan untuk meraih hidayah Allah. Kita mensyukuri nikmat ketiga fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam meraih hidayah Allah yaitu berupa ilmu ini sehingga kita mendapatkan hidayatul irsyad dan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk bab syukur. Insyaallah pada kesempatan yang berikutnya kita akan bicara pada bab yang lain yaitu at-tawakkul, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan selanjutnya saya kembalikan kepada al-akh Al-Fadil Umar hafizahullah taala falitafaddal masykur. Naam, Ustaz. Baik para pendengar, demikianlah materi yang beliau sampaikan berkaitan tentang masalah sugur dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus dan selanjutnya kita akan masuk sesi soal jawab akan tetapi kita akan istirahat sebentar Ustaz. Iya, teman. Ya, baik para pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu sebelum memasuki sesi tanya jawab. Nurun minal Qur'an. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para pendengar di Roja, kita akan lanjutkan kajian sore hari ini pada sesi soal jawab dan alhamdulillah kita sudah ada penelpon pertama Ustaz. Iya, Pak Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Uh, ini ada syubhat ini yang saya mau tanyakan sama Ustaz. Uh, eh, kita dibilang <clears throat> asatid asatid kita nih belum tuntas mengupas masalah tauhid. Uh-huh. Yang yang jadi permasalahan adalah katanya kita belum mau mengingkari penguasa yang berhukum pada hukum selain Allah. Uh-huh. Uh, mohon Eh, di kita diberi nasihat agar kita bisa apa namanya eh, bisa <clears throat> me, me, membantah uh, syubhat tersebut. Baik. Uh, Syukron. Afwan. Wah iya. Silakan Ustaz. Iya. Uh, adapun sebagaimana dalam masalah kemungkaran Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani wa illam yastati' fa iman. Apabila di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah roba dengan tangan kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati dan itu selemah-lemahnya iman. Maka di sini pengingkaran ya kembali kepada kemampuannya ya paling tidak dengan hati dan itu semua ada bawabit ya, ada bawabitnya yaitu ada kaidah-kaidahnya, ada batasan-batasannya. Sehingga kita tidak boleh mengingkari sesuatu suatu kemungkaran yang berakibat kemungkaran lebih besar. Kalau kita dikatakan begitu tentu tidak benar. Bagaimana? Karena kita sudah mengajarkan tauhid. Ya. Dan kalau kita mengingkari kemungkaran, mengakibatkan kemungkaran besar, maka dilarang oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "La الذين يدعون من min الله Fayasubullah adubam wa ilmin janganlah engkau mencaci maki orang-orang yang menyembah kepada selain Allah kemudian berakibat mereka mencaci maki Allah Subhanahu wa taala dengan uh, permusuhan tanpa ilmu. Maka di sini harus kita perhatikan ya. Maka tidak benar hal seperti itu. Justru dengan akidah yang kita tanamkan bagaimana kita bisa mencintai hukum Allah ini ya sampai yang sekecil pun. Bagaimana kalau yang kecil kita sangat memperhatikan bagaimana dengan yang besar ya mimbabil aula bagaimana kalau kita perhatikan sampai bagaimana hukum darah bagaimana kita masuk ke kamar kecil itu kita perhatikan maka akal yang sehat akan mengatakan kalau yang kecil diperhatikan bagaimana dengan yang besar bagaimana dengan yang besar tentu harus diperhatikan oleh karena itu ikhwan fillah rahimakumullah maka perhatikan ini kita ikuti bagaimana arahan-arahan para ulama yang dalam hal ini uh, ulama al-sunnah wal jamaah sehingga kita jangan sampai uh, merasa kecil hati dengan adanya tuduhan-tuduhan seperti itu bahwa kita pun juga sudah berupaya dan mendawakan tauhid ini kepada kaum muslimin. Demikian. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, mungkin saya, mereka mengatakan demikian karena dalam pembahasan kajian mereka itu ada satu tema yang isinya tentang al-hukmulillah. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz tentang masalah ini, Ustaz. Iya. Ada mereka mengatakan yaitu tauhid hakimiyah. Maka di sini coba perhatikan eh, kitab-kitab uh, para ulama. Tauhid disebutkan tiga macam, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifah. Dan tauhid al-hakimiyah masuk kepada tauhid ar-rububiyah. Ya tidak tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dimaksud hukum di sini kalau kita perhatikan sebenarnya sangat riskan sekali kalau orang mengatakan tidak ada hukum di sini ya yang dimaksud hukum ini maksudnya apa kita perhatikan ada ahkam siam ahkam sholat ahkam zakat dan lain sebagainya itu semua hukum tidak hukum tidak hanya terbatas kepada potong tangan tidak terbatas kepada rajam dan lain sebagainya maka semua dijalankan artinya kalau mereka tidak menjalankan sebagian bukan berarti tidak menjalankan semuanya. Dan perhatikan di sini satu hadis dari Sallallahu Alaihi Wasallam apa kata beliau? Sayakunu ba'di a'immatun la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadi. Yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins. قلت يا رسول الله كيف أسمع إذا أدرت ذلك قال تسمع وتطيع وإن أكل مالك وضرب ظهرك رواه مسلم عن هدayf bin Yaman radhiyallahu taala an Nabi bersabda akan ada pemimpin-pemimpin setelahku nanti ya yang tidak menggunakan sunnahku dan tidak menggunakan petunjukku sunnati itu sunnatun nakiroh ya nakiroh ini uh, al-mu'arraf bil idafah nakiroh yang menjadi ma'rifah dengan idafah idafah kepada ya al-mutakallim sunnati maka kalau ada siap seperti itu kita lihat dalam kitab-kitab eh, usul fikih maka termasuk min alfadil umum, lafaz-lafaz umum. Maksudnya apa? Pemimpin-pemimpin yang tidak menggunakan sunnahku dalam hal pemilihannya, dalam hal rumah tangganya, dalam hal apa saja umum. Dan di antara mereka kata beliau, kata Rasulullah SAW, ada pemimpin-pemimpin yang hatinya hati syaitan bersarang di jasad manusia. Otoriter, bengis, kejam, dan seterusnya. Maka Hudaifah bertanya, Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku menjumpai keadaan yang seperti itu, apa kata Nabi? Dengar dan taati, meskipun hartamu dimakan dan dipukul punggungmu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka di sini di dalam kitab uh, eh, Menuju Sunnah An-Nabawiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang maksud dengan pemimpin di sini adalah orang yang memiliki kekuasaan, Allah sultan, fajran kana am adilan au adilan kana am zaliman apakah itu pemimpin pemimpin yang memiliki kekuasaan apakah itu pemimpin yang adil atau yang zalim maka tetap tidak boleh mencabut ketaatan tidak boleh memberontak apalagi memberontak kita memberikan nasihat saja tidak boleh terang-terangan Nabi SAW bersabda man arada an yansaha li sultanin fala yubdihi alaniyatan walakin liyakhudha biyadihi falyaqlu bihi فإن in منه minhu fadzaka wa illa faqad adda alladhi alaih rawahu Ibnu Abi Asim wa sahahu al-Albani apabila barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada orang yang memiliki kekuasaan maka janganlah disampaikan ananiyah terang-terangan di depan orang banyak seperti demonstrasi jelas ini kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau ditakwil kemana lagi jangan disampaikan terang-terangan akan tapi hendaklah tarik tangannya di tempat kesepian. Ada bicara yang, banyak yang yang datang kepadanya adalah min ahli ilmu orang yang berilmu bukan orang sembarangan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak sudah menyampaikan kewajiban. Namun kalau kita lihat sekarang ini sudah tidak terkendali kaum muslimin dengan adanya membicarakan kejelekan-kejelekan pemerintah di depan orang banyak ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau ditakwil kemana lagi mau diartikan kemana lagi man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi ala niyatan walakin liyakhudha biyadih falyakhlu bihi fa in qubila minhu fadha wa illa faqad adda alladhi alaih apabila atau siapa saja yang ingin man di sini umum siapa saja di sini yang ingin berikan nasihat pemerintah entah hendaklah dia jangan menyampaikan di depan orang banyak terang-terangan akan tetapi hendaklah ditarik tangannya di tempat kesepian lalu disampaikan dengan cara yang lembut Umar bin Abdul Aziz pernah kedatangan seseorang dan berkata kepadanya dengan keras maka apa kata Umar bin Abdul Aziz aku tidak lebih jelek daripada Fir'aun dan engkau tidak lebih baik daripada Musa dan Allah menyuruh kepada Musa agar berlemah lembut kepada Fir'aun kurang apa lagi iman al sunnah Bagaimana dengan sahabat Nabi tadi? Cukuplah bagi kita apa akan bisa dijawab lagi. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah sebagaimana yang mereka katakan. Demikian. Nah, Ustaz. Baik, kita akan angkat kembali penelpon kita dari uh, eh, Sentuh dengan Pak Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Mansur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi saya mau nanyakan ini Ustaz eh, dari mana uh, timbulnya kaum Khawarij dan juga yang kedua dari mana asalnya kaum Mu'tazilah. Itu aja Ustaz. Uh, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, ya ini panjang ya. Ya singkatnya <laughs> adalah uh, apa namanya Khawarij ini timbul ketika uh, ada perselisihan antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu taala anhuma kemudian Muawiyah dan Ali ini mengirim utusan Abu Musa al-Ash'ari dan Amr ibn al maka orang-orang tidak setuju dengan uh, cara ini dan ini dianggap tahkim kepada manusia berhukum kepada manusia dengan berdalil inal hukmu illa lillah sesungguhnya hukum hanya milik Allah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika kafirun orang yang berhukum berdasarkan hukum Allah mereka kafir kemudian keluar dari barisan Ali dan Muawiyah ya keluar maka keluar kharij ya khawar jadi khawarij ya keluarnya dengan mengangkat senjata namun ya mereka telah keluar kurang lebih sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Fathu bin al kurang lebih enam ribuan pasukan yang dengan senjata terhunus Lalu terjemah al Quran yaitu Abdullah bin Abbas, beliau sebagaimana yang disabdakan Nabi, didoakan Nabi Allah mafakihu fitin wa alimhu ta'wil ya Allah berikan kepadanya yaitu uh, agama dan paham tafsir. Beliau mendatangi mereka. Lalu dikatakan kepada mereka tentang apa yang menjadi dasar dari pemikiran orang-orang Khawarij itu ya maka Abdullah bin Abbas mengatakan kepada mereka, kalau, aku sampaikan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mau kembali? Mereka menyatakan, "Iya, saya mau kembali." Kalau memang Abdullah bin Abbas bisa memberikan argumen jawaban yang bisa mematahkan argumentasi mereka. Apa kata Abdullah bin Abbas? Beliau membawakan ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha apabila kalian khawatir suami istri itu syukok bainihima yaitu berselisih di antara keduanya maka hendaklah putus hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri bukan kami bertahkim berhukum kepada manusia kalau dalam masalah suami istri urusan wanita saja berhukum kepada manusia bagaimana dengan perkara darah kaum muslimin maka separuh dari mereka bertobat dan kembali kepada Eh, jamaatul muslimin yaitu kaum muslimin dan sebagian mereka tetap berada pada prinsipnya kemudian mereka mengasihkan diri dan juga memerangi kaum muslimin demikian ya mudah-mudahan anda bisa uh, ada kajian tersendiri dalam masalah ini Allah a'lam nah, Ya, ya. Nah, kita akan angkat uh, pertanyaan pertama dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ummu Salman di Priuk. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimanakah mensyukuri nikmat pernikahan yang telah berjalan lama? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullah khairan. Ya, mensyukuri nikmat dari pernikahan yang sudah berlangsung lama, ya, tidak seperti orang mengadakan ulang tahun pernikahan setiap tahun pada pas dengan tanggal pernikahannya. Maka ini tidak pernah dilakukan dan tidak ada ajaran dalam Islam. Maka Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal tidak ada contoh dari kami tertolak. Ya, itu yang pertama. Yang yang kedua, mensyukurinya adalah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menjadi orang seorang suami, semakin menjadi orang bertanggung jawab terhadap istrinya, tidak baik itu dalam masalah urusan dunia maupun urusan akhirat. Semakin takut dia kepada Allah dan semakin khawatir akan menjadi dayus ya maka itu adalah bentuk-bentuk syukur ya mengarahkan istrinya membimbing dan membina istrinya kepada jalan yang benar demikian demikian pula dengan istri semakin baik kepada suaminya maka syukur secara umum ya meskipun sudah berlangsung masih baru sampai lama pun tetap harus kita mensyukurinya demikian secara umum adalah kembali uh, ketiga perkara tadi dengan hati lisan dan amal perbuatan demikian baik nah, Ustaz. Kita akan angkat kembali dari penelpon kita di Cikarang dengan Umu Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, eh, Ustadz, ya, yang mau ditanyakan uh, pada poin yang kedua untuk kategori uh, bersyukur, kan ya. itu disebutkan uh, apa? Dan terhadap nikmat rohmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya gitu ya. Iya betul. Uh, saya uh, minta diberikan contohnya kemudian uh, <clears throat> di apa namanya kalau untuk seperti menyebut-nyebutnya itu khawatir ada yang misalnya gini e, karena bilang enggak menyebutnya takutnya ada sifat berbangga-bangga gitu itu gimana menyikapinya iya yeah. yeah. cukup umum iya yeah. iya kita gitu aja kalau khairan iya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan ustadz sungguh Allah senang kalau kita ini e, bangga dengan nikmat Allah yang Allah berikan. Ya. Tapi bukan berbangga bangga dalam pengertian sombong tidak. Oleh karena itu Al Hasan Al Basri beliau mengatakan atfiru min dzikri hadzihi ni'am fa inna dzikraha syukrun. Ya. Perbanyaklah kalian menyebut nikmat-nikmat tersebut. Karena dengan menyebutnya termasuk syukur. Waqat amar Allah nabiyahu an yuhaddisa bi ni'mati rabbih. Dan Allah menyuruh nabinya untuk membicarakan nikmat Allah tersebut yaitu dalam firman Allah surah At-Duha ayat yang ke-11 wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits adapun dengan nikmat Tuhan maka bicarakanlah alhamdulillah anak saya sudah sembuh alhamdulillah anak saya lulus alhamdulillah saya bisa beli rumah alhamdulillah saya bisa mau saya jam, apa menjalankan haji dan seterusnya maka kita bedakan innamal amalu bin niat. Sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Kalau memang niatnya adalah untuk menyombongkan diri, pamer dan ingin merendahkan orang lain ya jelas. walaupun diberikan manawa bagi orang apa yang diniatkannya. Namun kalau kita sudah paham, oh ternyata ada perintah ya. Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar membicarakan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya karena Allah senang ya Allah taala yuhibbu an yura asaru ni'matihi ala abdi Allah tuh senang nampak ya yaitu asar nikmat pengaruh nikmat bekas nikmat yang ada pada hambanya maka bedakan ya kembali kepada niat kita kalau kita sudah tahu ilmu ini maka ketika kita membicarakan nikmat tersebut adalah atas dasar Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Maka dengan membicarakan nikmat itu termasuk kita bersyukur dengan lisan kita. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Demikianlah mungkin uh, yang beliau sampaikan jawaban untuk Umu Abdurrahman dan selanjutnya kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, Ustaz, apakah mencari pekerjaan baru untuk mendapatkan gaji lebih baik termasuk ingkar nikmat, tidak bersyukur? Terima kasih dari Abu Salman di Depok. Silakan Ustaz. Iya. Iya. Kalau kita mau mengadakan perbaikan seperti itu, tidak termasuk mengingkar nikmat, ya asalkan kita ketahui cara-caranya halal, kemudian tidak mengganggu aktivitas kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Menyebarlah di permukaan bumi karena karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja orang ini lebih baik ya. Jadi tidak ada persoalan orang mencari harta lebih baik, lebih banyak asalkan syaratnya dengan cara yang halal, kemudian tidak mengganggu aktivitasnya dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh, dengan dia mendapatkan yang lebih banyak, lebih baik ya harus berniat dan harus memiliki keinginan yang kuat bagaimana nanti kalau sudah sudah mendapatkannya aku bisa lebih banyak bisa berbuat kebaikan menyantuni anak yatim menolong orang-orang fakir dan miskin kemudian membantu orang-orang yang membutuhkannya maka subhanallah ya ini apa namanya uh, karunia Allah subhanahu wa taala harus syukuri kalau memang itu mendapatkan seperti itu demikian bukan berarti itu ingkar atau mengkufur nikmat yang sudah Allah berikan. Tidak. Tidak demikian pengertiannya. Ya, Fadullah. iya nah, Ustaz. Ya, baik kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Uh, Pak Ustadz, gimana kalau yang sudah tahu hukumnya merokok itu haram, dan dia tetap merokok, apakah termasuk imannya lemah dari Anur Alif di Kalibaru, Jakarta Utara? Terima kasih. Silakan Ustaz. Iya, memang hukum rokok adalah haram. Ya, la doror, wala diror. Dalam Islam tidak ada dan tidak dibolehkan sesuatu yang bahaya. Dan rokok sudah jelas bahaya. Kalau ada yang ngomong nggak berbahaya, rokoknya ngomong sendiri bahwa rokok merokok bisa menyebabkan kanker dan kanker bahaya. Kemudian juga dalam firman Allah, la taqtulu anfusakum, jangan bunuh kalian sendiri. Allah juga berfirman, la tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan lemparkan diri kalian ke, ke kepada kebinasaan dengan tangan-tangan kalian sendiri. Maka sudah jelas hukumnya bahaya. Hukumnya rokok adalah haram. Dan kalau sudah tahu itu haram masih dilakukan, ya tentu saja dia berdosa. Dan apabila dia tahu haram masih dilakukan, kemudian berkeyakinan itu tidak haram, ya padahal sudah tahu jelas seperti itu maka ini terancam orang tersebut menghalalkan apa yang diharamkan Allah bisa terancam keluar dari Islam dalam pengertian apa kalau dia sudah tahu perkara itu ya misalkan sholat wajib kemudian mengatakan ini tidak ya maka ini bisa keluar dari Islam kalau mengatakan begitu ya namun dalam hal ini ya kalau dia mengetahui ini haram dan dia yakin itu haram kemudian masih mengerjakannya, maka dia berbuat maksiat. Ya, demikian. Taib. Dan berdosa. Taib, Seth. Mungkin juga tidak boleh bagi kita untuk memponis juga saatnya mengatakan langsung padanya uh, kamu kafir ya? Oh, tentu saja tidak boleh. Tentu saja tidak boleh. Ya. Dan itu semua harus ada ikumatul hujjah. Ya, karena tidak tidak boleh bagi seorang memudah-mudahkan dirinya seperti yang saya katakan tadi, tidak semua orang yang mengatakan kekufuran orangnya kafir. Tidak semua orang yang melakukan kekufuran orangnya kafir. Ada orang yang ketika mau mati berpesan kepada warganya agar membakar jasadnya dengan keyakinan Allah tidak akan bisa menyiksanya. Maka Allah menanyakan dan ini menunjukkan bahwa Allah Maha Tahu tapi masih menanyakan kepadanya menunjukkan agar kita juga tidak gegabah menghukumi orang lain. Apa jawabannya? Karena aku takut kepadamu ya Allah dan Allah mengampuninya. Bagaimana dengan Ammar bin Yasir yang mengatakan dengan kalimat kekufuran, pokok buhu, mutmain beriman hatinya sementara tetap dalam keimanan. Maka di sini tidak ada, uh, tidak boleh seseorang serta-merta menghukumi orang lain dengan kafir, ya meskipun dia melakukan atau mengucapkan kekufuran sebelum adanya tegah hujah Wama oh, kunna mu'adzibina hatta naba'asa rasulah dan kami tidak menyiksa sampai kami mengutus rasul yaitu sampai kepadanya hujah dan faham terhadap dalil tersebut sampai kepadanya ah, artinya harus disidang dan menyidang adalah bukan sembarangan penyidangan ya maka di sini perlu kehati-hatian karena apa hukum asal seseorang adalah muslim maka tidak boleh sembarangan dikeluarkan dari daerah muslimnya menuju kekafiran apalagi masih dengan keraguan hudud saja dengan kelakuan ditinggalkan ya israul hudud tubuhan tinggalkan hudud hukum hudud tangan potong tangan rajam dan sebagainya karena subuhat karena kerancuan harus dengan jelas dengan terang ya sebab kalau tidak bisa kembali kepada orang mengatakan kafir demikianlah Pak. Baik, kita angkat kembali set dari penelpon kita yang sedang dalam perjalanan dengan Abu Waida. Silakan Abu Waida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya, silakan. Uh, Ana mau tanya lama uh, apa membicarakan nikmat-nikmat Allah itu kalau misalkan dikhawatirkan ada orang yang hasad kepada kita gitu yang misalkan kita bicarakan itu uh, bagaimana gitu Iya. Nah, apa solusinya so. Iya, itu saja Bu Wida. Iya. Iya. ya Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustaz. Kalau memang kita ada korinah, ada indikasi mengarah kalau kita bicara kepada orang ini akan dengki kepada kita, iri kepada kita, ya lebih baik kita tidak membicarakannya ya karena apa namanya uh, kita lihat masalahnya. ya. Namun kalau memang kita tahu tidak uh, sampai kepada dengki dan iri maka kita membicarakannya ya dan hukum asalnya kita membicarakannya. Adapun dia nanti iri dengki, ya mudah-mudahan tidak sampai sejauh itu, ya. Namun kalau memang sampai ke sana dan timbul malah permusuhan tidak suka dengan kita, ya lebih baik kita diam, bicara pada yang lainnya. Karena tidak hanya kepada orang tersebut, bicara kepada orang tua, bicara kepada saudara yang kalau mendengarkan itu dia senang, itu bicarakanlah, ya. Demikianlah. Ah, Ustaz. Kita angkat kembali set penelpon dari penelpon dengan Umu di Bekasi. Silakan Um. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, begini Ustaz, saya pernah mendengar ada yang bilang kalau kita ingin naik haji itu kita harus menghajikan orang tua dulu sebagai bentuk biru walidain. Gimana itu Pak Ustaz? Iya, itu saja Umu? Iya. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji adalah kewajiban pribadi. Ya, maka pribadi kita dulu haji. Ya. Kita dulu yang haji baru ber yang lain karena kedudukan perintah tersebut di hadapan Allah adalah sama ya. wahidul baiti man istata'a uh, wahidul wa 'ala nasi hajjul baiti man istata'a sabila. Wajib bagi manusia untuk haji ke Baitullah kalau dia mampu dan kewajiban ini adalah kewajiban kita pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus haji dulu baru kita menghajikan orang tua. Ya, bahkan seandainya orang itu belum naik haji kemudian menghajikan orang lain itu pun tidak dibenarkan. Bagaimana pernah ada orang labbaik an subrumah, labbaik Allah an subrumah. Siapa subrumah kata Nabi? Adalah saudaraku. Kamu sudah haji belum? Haji angka summa an subrumah. Haji dulu baru subrumah. Maka ini menunjukkan kita harus haji dulu. Demikian. Allah nah, Allah. nah Ustaz. Uh, baik kita angkat kembali dari penelpon saat yang sudah masuk dari Pak Faruk di Bekasi. Assalamualaikum Pak Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan pertanyaannya Saya Pak. Saya ingin menanyakan Pak Ustadz masalah tentang uh, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo. Iya, iya. Ah, ah. Kadang-kadang ada orang yang bersolat sholat berhadapan dengan Allah itu hmm? uh, enaknya berpakaian gitu, pakai kaos, kadang-kadang pakai training. Mm-hmm. Apa itu merupakan suatu kufur nikmat, Pak Ustaz? Iya, itu Dan saja. di dalam Al-Quran itu, mm-hmm. disebutkan, hai anak Adam, apabila kalian memasuki masjid, mm-hmm. pakailah pakaian yang indah, karena Allah dengan suka yang indah. Iya. Ustaz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz apa yang dikatakan Bapak tadi benar ya. Artinya kalau kita ke masjid kita harus berpakaian dengan yang baik dan yang rapi dalam pengertian sesuai dengan syariat. Nah, uh, syarat sahnya sholat menutup aurat kalau memang aurat sudah tertutupi maka sudah sah sholatnya ya. Kalau aurat sudah tertutupi secara syar'i maka sah sholatnya. Namun kalau dia sholat ke masjid memang harus menggunakan pakaian yang baik dan yang layak. Allah wa'alam Iya. Iya. Nah, Ustaz. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustaz dengan uh, dari tidak dengan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Nah, Ustaz, bagaimana hukumnya jika wanita memakai krim pemutih wajah dengan niat agar suami tambah sayang? Apakah ini termasuk kurang mensyukuri apa yang telah Allah berikan? Syukur Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, ya kalau berdandan untuk suaminya nggak ada masalah. Dia berdandan untuk suaminya silahkan, asalkan bukan berdandan untuk orang lain, ya dan dia lakukan di dalam rumah, ya tidak sampai tabarut tabarrujal jahiliyah, ya berdandan seperti berdandan jahiliyah. Maka e, kalau dia lakukan seperti itu, insya Allah tidak ada masalah asalkan tidak dalam rangka merubah ya apa yang telah Allah ciptakan ya misalkan hidungnya agak apa namanya agak ke, ke dalam terus dikedepankan lagi sedikit dioperasi plastik itu termasuk merubah merubah ciptaan Allah swt yang tidak dibolehkan. Allah alam bersama Ya. ya, Sir. Kita ya, angkat Allah. kembali dari penelpon, Sir. Ya. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Pak? Uh, dari Vicky di Pondok Gede, Pak. Iya, silakan pertanyaannya, Pak. Ah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini yang mau tanya tentang kejadian dulu gitu Ustaz. kalau kita butuh, kalau uh, ma maaf Pak agak diulang agak terputus-putus. Coba diulang kembali pertanyaannya. Kalau kalau kita wudhu itu kan kalau, kalau kita makan atau minum itu batal ya ya. e, kalau dalam keadaan sholat. Udunya. Nah itu ya? kalau wudhu ada dari wudhu itu. Mm -hmm. terus Ah, dalam keadaan sholat kita menelannya kalau nggak salah bagaimana tuh Ustaz? Iya, cukup itu Pak? Iya, iya, iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Iya, silakan Ustaz. Mungkin ya. bisa ditangkap Ustaz pertanyaan Ustaz. Uh, agak putus-putus saya. Iya. Tidak paham apa maksudnya. Uh, eh, karena juga agak putus-putus mungkin yang beliau sampaikan mengenai tentang apakah wudhu seorang itu batal karena dia makan atau minum ketika hendak melaksanakan sholat Ustaz. Allah alam. Mm. Ya. Kalau seperti itu tidak membatalkan sholat makan minum tidak membatalkan wudhu kita. Ya, namun kalau kita makan daging onta maka kita uh, ini khilaf para ulama ya dan saya mengambil pendapat saudara Haji Nabi bahwa dia harus berwudhu lagi. Maka untuk yang lainnya tidak ada. Ya maka misalkan habis itu makan dan sholat tidak ada masalah. Ya, tapi saya dengar amat-amat tadi kalau ada dari yang di, di mulut atau yang ya sedikit ya termakan ya insya Allah maafu anhu ya asalkan bukan ketika sholat makan itu yang tidak tidak boleh dan membatalkan sholat Ada pun yang tersisa, oleh karena itu sebelum kita sholat harus berkumur apa, eh, berkumur-kumur terlebih dahulu. Ya Allah alam. Nah, Ustaz. Baik kita angkat kembali dari penelpon dengan Pak Khairuddin di Cimanggis. Silakan Pak Khairuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Kayaknya terputus Ustaz. Nah, kita angkat dari uh, pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Iya, Barakallah Barakallahu fikum Ustaz. Ada keluarga ada keluarga yang suaminya sering menyakiti istri dengan berbuat maksiat dan tidak memberi nafkah itu. Itu terjadi dari anak-anak masih kecil sampai sekarang. Ustadz, anaknya sering menasihati tapi tidak ada perubahan sedikit pun karena lingkungannya banyak maksiat. Baga bagaimana kalau si anak mendoakan ayahnya supaya cepat dicabut nyawanya daripada maksiatnya makin banyak. Hmm, gimana sanak Ustaz dengan anaknya yang seperti itu? Jazakumullah khairan dari Umu Ilham di Cibitung. Silakan Ustaz. Ya, Masya Allah ya. Ya ada saja yang seperti itu. Semoga Allah memberikan jalan keluar dari persoalan yang demikian dan tentunya kalau ada memang ada yang demikian seorang wanita boleh meminta talak kepada orang kepada suaminya yang tidak bisa tidak memberikan nafkah apalagi menyakiti memukul itu boleh tapi dalam rangka mendidik ya, tidak boleh memukul ya darbun mubarrih khairu mubarrih ya tidak boleh memukul sampai membekas sampai mematahkan dan seterusnya dan kalau sampai seperti itu seorang wanita boleh dia menuntut talak kepada suaminya Kemudian apabila masih bertahan, kemudian saya punya anak banyak, anaknya sudah besar, anak yang berdoa demikian, maka tentu saja si anak jangan berputus asa dengan doa seperti itu ya karena la tayasu rahmatillah janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena apa karena berapa banyak diantaranya dalil menunjukkan inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dura fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha ada di antara kalian yang melakukan perbuatan di neraka sampai dengan neraka dia tidak ada jarak kecuali satu langkah kemudian ketentuan mendahului dia dan dia melakukan perbuatan di surga di akhir hidupnya dan masuk ada dalam surga ya maka tidak boleh bahkan orang yang sakit saja janganlah dia berangan-angan untuk kematian ya kecuali memang tidak mungkin dihindarkan dan dia memang tidak bisa bertahan seperti itu maka kata Nabi berdoalah dengan doa ya Allah kalau memang kehidupan itu lebih baik bagiku maka hidupkanlah dan kalau memang kematian itu lebih baik bagiku maka matikanlah ya maka di sini kalau memang tidak ada jalan lain seperti itu dan ini masalah perbuatan dosa ini kalau dosa yang sakit yang sangat parah ya, kalau ini perbuatan dosa masih banyak harapan mas jangan sampai kita memutus harapan dan tidak boleh kita melaknat orang berarti kita menjauhkan mereka atau menjauhkannya dari rahmat rahmat Allah Subhanahu wa taala Ya. Dan ya, tidak boleh kita melakukan seperti itu, maka kita jangan putus asa untuk mendoakannya, karena e, hati manusia itu ya inna quluba bani adam kulluha ya, baina isbi'ai min asabir rahman yasrifu haitsu yasha bahwa hati-hati anak Adam itu berada di antara dua jemari antara jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan memalingkan kapan Allah menghendakinya ya maka mintalah kepada Allah mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan berputus asa dengan mudah-mudahan dia cepat mati gitu apalagi anak kepada orang tua jangan sekali-kali seperti itu karena adanya kita dengan karena adanya orang tua dan jangan berputus asa ya apakah selama setiap hari kemudian 24 jam orang tua tadi berbuat jelek tentu saja tidak mesti banyak kebaikannya daripada kejelekannya namun mungkin kejelekannya yang yang nampak yang yang membekas karena terlalu barangkali tidak tidak wajar maka tentu saja bukan berarti menjauhkan orang tersebut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati barang begitu kasihan orang tua. Ya, kasihan orang tua. Dan kalau anak berdoa, istrinya berdoa dengan minta hidayah kepada Allah dan dari sudah banyak yang terjadi begitu. Kemudian dia dapat hidayah. Masya Allah ini merupakan kebahagiaan yang tidak tertandingi ya yang dimiliki oleh seorang anak di mana menjadi perantara orang tuanya dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallah la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am. Demi Allah apa uh, engkau menjadi perantara seorang dapat hidayah dari Allah lebih baik daripada unta merah. Allah a'lam. Naam, Ustaz. Mungkin untuk para anak yang sudah mendoakan agak segera bertobat Ustaz ya. Iya, betul ya. Hmm. Taip. Sampai seperti ya. Taip. Sam, ini mungkin uh, pertanyaan terakhir dari penelpon kita dengan Pak Rifa di Lipo. Ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ada ada masalah pribadi Pak Ustaz. Uh, saya punya saudara dua kakak. Dari tahun 2003 saya kasih usaha mereka berdua tapi sampai sekarang mereka itu bahasanya tidak ada uang terus. Malah ada salah satu dari keluarganya itu dari kakak saya itu anaknya udah saya kasih kasih mau kasih rumah lagi. Mereka itu selalu bicara tidak ada uang dan mereka nggak selalu ngadu ke ibu saya. Dan ibu saya selalu uh, datang ke saya untuk bantu terus kedua kakak saya itu gitu. Ya, Pak Raden mungkin Pak. Uh, menghadapi masalah ini saya harus gimana? Apa terus saya bantu? Apakah saya harus diam gitu? Iya, cukup Pak? Cukup, cukup. Iya, terima Baik. kasih Pak. Iya. Assalamualaikum. Iya, silakan Ustaz. Uh, iya. Pertama yang harus diperhatikan jangan sampai kita uh, putus silaturahim dengan saudara disebabkan perkara-perkara seperti yang Bapak sampaikan yang memang sering terjadi antara saudara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua uh, perhatikan di sini Seandainya dalam kasus ini bapak diputus, maka bapak menyambungnya. Ya. Nabi mengatakan, eh, laisa wasil bil mukafi, walakinna wasil idza qutiyat rahimuhu wa salahu wa salaha." Bukanlah orang yang menyambung suatu rahim itu adalah orang yang membalas kunjungan, tapi adalah orang yang menyambung, orang yang diputus, kemudian dia tetap menyambung. Meskipun dia dibenci, dia tetap menyambung. Kakak misalkan tadi karena nggak ngasih, kemudian dia ngambek, tetap kita berbaikan sama dia. Kemudian tadi nasihat ibu saya pikir juga ada benarnya ya. Namun kalau memang disalahgunakan dan tahu ada bukti penyalahgunaan ya, maka tentu saja ini harus diperhatikan sebab apa? Sebab kalau memang apa fasilitas yang diberikan kemudian disalahgunakan dalam pengertian dipakai untuk sesuatu bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak boleh membantu karena akan masuk kepada wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tapi kalau memang betul-betul butuh dan memang benar-benar itu butuh, eh, maka kita bekerja lah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama dalam masalah kebaikan dan ketakwaan. Kita bantu menafas. an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan kemudahan memberikan jalan keluar bagi persoalan orang beriman di dunia ini, Allah akan berikan kemudahan nanti bagi urusannya dari kiamat yang sangat berat dan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga bersabda, "Man yassara 'ala muhsirin, Allah fi dunya wal akhirah." Barang siapa memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Maka yakinlah itu Bapak. Dan kalau memang ibu mengharapkan demikian demi apa namanya membantu saudara dan kalau memang itu betul dan e, perlu bantuan maka mudah-mudahan diperingan oleh Allah hati kita dan tangan kita untuk membantu saudara kita. Namun kalau tahu itu disalahgunakan dipakai untuk bermaksiat kepada Allah bukan berarti tidak mau memberi bantuan tapi kasihan kalau dibantu malah dia bermaksiat kepada Allah maka tahanlah bantuan itu dan musyawarahkan dengan ibu kemudian juga kesempatan untuk memberikan nasihat kepada kepada saudara. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik insyaallah. Demikian. Nah, Ustaz. Mungkin uh, kita cukupkan sekian Ustaz materi uh, kajian sore hari ini dan sebagai akhirnya mungkin bisa antum sampaikan. Baik ya. Akhir dari kajian ini maka kita ingat tadi syukur adalah dengan hati kemudian dengan lisan dan dengan amal perbuatan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, kita tetap akan mengatakan alhamdulillah ala kulli halin segala puji bagi Allah atas segala keadaan sehingga kita ini akan tersenyum melihat hidup dan kehidupan ini ke depan dan kita senantiasa tidak pernah putus asa atas apa yang kita hadapi dan kita selalu bersyukur kepada Allah dan sabar ketika mendapat musibah, tidak sombong ketika berhasil dan tidak patah semangat ketika kita gagal dan kita bersabar. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin.